Kita menyadari bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah. Hamba yang penuh dengan kekurangan yang seandainya kita menimbang apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita amalkan, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka sungguh sungguh kita akan menyadari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Kita dalam keadaan demikian, yakni imannya, amalannya, ilmunya, serba kekurangan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kenikmatan-kenikmatan yang teramat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau atau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tiada mungkin untuk mampu menghitungnya. Tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayolah hadirun kami mengingatkan kepada kami pribadi dan juga antum sekalian untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mensyukuri semua kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang semua itu bukan karena daya dan upaya kita bukan karena kita ini sudah pantas untuk mendapatkan semua itu bukan tetapi semua itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kenikmatan yang berupa iman dan Islam. Kenikmatan berupa hidayah al-Islam ini. Kenikmatan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Oleh karena itu, ketika kita menyadari nikmat yang besar ini, hendaklah kita bersegera untuk mensyukurinya Mensyukuri kenikmatan yang besar itu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan bisa mensyukuri kenikmatan iman dan Islam ini kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, merealisasikan iman dan Islam itu di dalam kehidupan kita, baik keyakinan kita maupun ucapan kita maupun amal perbuatan kita harus mencerminkan amalan-amalan Islam. Naam, barakallahu fikum. Dan semua itu tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita tentang Islam, memilih kita, menjadikan kita sebagai orang muslim, semoga Allah selanjutnya juga mencurahkan kenikmatan selanjutnya yakni kita istiqomah di dalam mewujudkan, di dalam menjalankan amalan-amalan Islam tersebut. Sekali lagi, Islam adalah amalan yang ada nikmat yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kalau kita memperhatikan ada orang-orang di sekitar kita bahkan tidak jarang orang-orang yang kita cintai ternyata Allah belum berikan hidayah yang namanya Islam. Mungkin saudara kita, kakak atau adik kita, Allah beri, belum berikan kenikmatan Islam itu. Oleh karena itu, ayol hadirun. Islam adalah nikmat yang sangat besar. Yang harus kita mensyukurinya. Dengan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini pula. Kami mengingatkan kepada kami pribadi dan juga hadirin sekalian untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kita syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Tidak lantas menyandarkan kenikmatan yang kita dapatkan ini karena kepintaran saya. Ini karena memang saya pantas mendapatkannya. Tidak, tetapi semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagai bagian dari takwa itu kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Dengan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan kehadiran perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menyadari bahwasanya Allah melihat dia. Sehingga ketika terbetik hatinya untuk melakukan suatu kemaksiatan, dia pun segera ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semua. Kita bersyukur pula pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa duduk bermajelis dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua untuk kita duduk bersama, kita mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita mengambil pelajaran mengambil faedah dari apa yang dibacakan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Kemudian kita amalkan dengan keikhlasan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan sesungguhnya ayuhal hadirun majelis ilmu itu tidaklah seperti majelis-majelis yang lainnya. Majelisnya orang yang duduk di warung kopi misalnya atau majelisnya orang yang duduk di posko-posko pinggir jalan tidak sama ayolah hadirun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap majelis zikir atau majelis ilmu. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan suatu kaum yang duduk dalam majelis ilmu. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan merugi siapapun yang duduk bersama mereka. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan celaka siapapun yang duduk bersama mereka. Nam, ayolah hadirun, kita berharap agar majelis kita ini termasuk majelis zikir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan kepada kita menjauhkan dari berbagai bencana dan kecelakaan dan kerugian. Nam, dan setelah kita menyadari bahwasanya majelis kita adalah majelis ilmu, maka ketahuilah Duduknya kita bukan seperti tadi. Duduknya orang di warung kopi atau duduknya orang di pinggir jalan. Tetapi duduknya kita adalah ibadah. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Oleh karena itu kami mengingatkan kepada kami pribadi dan hadirin sekalian. Untuk kita mengikhlaskan niat kita. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk dalam rangka untuk mempelajari agama Allah kemudian untuk mengamalkannya semoga kelak bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan-amalan yang mana pada hari itu tidak lagi ada seorang pun yang berkesempatan untuk beramal. Yang mana hari itu yang ada hanyalah perhitungan amal. Hari itu yang ada hanyalah pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah dilakukan oleh setiap hamba ketika hidup di dunia. Naam, ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema yang ini berkaitan dengan hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Apa hikmah itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah ciptakan kita, bahkan Allah ciptakan jin pula dalam rangka apa? Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan di antara ibadah-ibadah tersebut itu ada yang namanya at-tawakkul atau dalam bahasa Indonesia disebut tawakal. Bahasa Arabnya at-tawakkul. Nah, dan kami akan bacakan sedikit dari apa yang disebutkan atau ditulis oleh Asyik Al-Fauzan Habibullah taala yang beliau menulis sebuah kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Bimbingan untuk menuju akidah yang benar, untuk menuju keyakinan yang benar. Karena orang kalau tidak dibimbing, dia tidak akan bisa berakidah dengan benar. Kalau di, tidak dikasih tunjuk, inilah keyakinan yang benar, maka dia akan meyakini, akan berakidah dengan akidah-akidah yang tidak benar. Naam. Sehingga kita membutuhkan bimbingan. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala berupa taufiknya. Bimbingan Rasulullah berupa hidayah, penjelasan bayan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah yang semua itu sampai kepada kita melalui penjelasan para ulama, melalui kitab-kitab mereka yang sampai kepada kita. Dan ini kita syukuri. Naam, qala hafizallahu ta'ala. At-tawakkulu fil lughati al-i'timadu wat tafwidu. Wa huwa min amalil qalb. Tawakkul atau dalam bahasa Indonesia tawakal itu adalah menyandarkan atau menyerahkan diri dan ini merupakan amalan dari amalan-amalan hati. توكل fil lughah al-i'timad wa tafwid. Menyandarkan atau menyerahkan diri. Naam. Dan ini merupakan amalan hati. والتوكل على الله من أعظم أنواع الإبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk sebesar-besar ibadah yang wajib untuk diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tadi apa? Menyandarkan atau menyerahkan diri. Kalau dia menyandarkan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus ikhlas. Jangan sampai sebaliknya dia menyerahkan atau menyandarkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah berbuat syirik. Naam. Dan ini penting agar jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan kita tidak mengetahui. Sehingga perlu kita mengetahui apa itu tawakal, bagaimana seharusnya tawakal, sehingga jangan sampai kita merasa beribadah, ternyata ibadah kita terjatuh kepada kesyirikan. Naam. Kita merasa telah sholat lima waktu. Telah memelihara sunnah-sunnah Rasulullah. Memelihara liyah atau jenggot. Memakai pakaian sunnah. Puasa bahkan sudah berangkat haji. Tetapi tawakal. Ketika di kampung misalnya. Tawakal kepada pohon besar. Ketika anaknya sakit datang ke pohon besar itu. Dengan harapan agar anaknya sembuh. Dengan memberikan sesajian. Atau memberikan apa saja yang diminta di situ. Nah, ini karena kejahilan. Ini karena kejahilan sehingga seorang itu terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga tawakal karena dia merupakan ibadah harus ditujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah Kalian bertawakal jikalau kalian itu adalah orang-orang yang beriman. 6. dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Wattawakkulu ala ghairillahi ta'ala aksamun. Dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa macam. Sehingga dengan mengetahui macam-macam ini, kita tidak menyamaratakan hukum suatu perkara, padahal perkara itu beda dengan perkara yang lainnya. 6. Dengan mengetahui macam-macam tawakal ini, kita tidak meratakan hukum terhadap perkara-perkara yang berbeda. 6. Ahaduha at-tawakkulu fil umuri lati la yaqdiru 'alaiha illallah bertawakal pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk melaksanakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal pada perkara-perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Katawakkul 'ala al amwati wal ghaibina wa nahwihim min at-tawaghiti fi tahqiqil matalibi minan nasri wal khidzi wal rizqi awi syafaati fahadha syirkun akbar seperti bertawakalnya seorang kepada orang yang telah mati Naam seperti tawakalnya seorang yang bertawakal kepada orang yang telah mati. Seperti seorang datang kepada mungkin makam tetenya atau makam yang dianggap kerawat keramat kemudian datang cucumu ingin mendapatkan pekerjaan ya kemudian minta kepada orang yang sudah mati ini tadi padahal orang yang sudah mati ini jangankan dia menolong orang lain menolong dirinya sendiri dia tidak mampu bahkan mungkin kita tidak tahu bahwasanya orang yang sedang dimintai tersebut dia sedang menghadapi bahaya besar ancaman azab kubur atau bahkan dia sudah diazab di dalam kuburnya. enam Dalam keadaan karena kejahilan orang yang tidak tahu tadi, dia minta kepada orang yang dia sendiri tidak bisa menolong dirinya dari azab kubur. Atau seorang bertawakal kepada orang yang tidak ada di tempat. Dia meyakini bahwasanya orang ini dia bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Sehingga walaupun dia ada di Jakarta, dia cukup bersemedi, dia menyeru. Kalau zaman sekarang pakai telepon mungkin ada wasilah, tetapi dia menyeru. Wahai Bapak Fulan, tolonglah aku. Nah, ini juga merupakan kesyirikan. Merupakan kesyirikan. Meminta tolong kepada orang-orang yang tidak ada di tempat, yang tidak bisa dihubungi. Nah, wanahwihim minat tawagid dan yang serupa dengan mereka dari kalangan dukun-dukun atau tohut-tohut di dalam mewujudkan keinginan-keinginan dari pertolongan, penjagaan, rizki, syafaat, dan lain-lain, maka ini adalah syirik akbar. Kita bertawakal kepada sesuatu, nah, tentang suatu perkara yang yang mampu melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik besar. Kita minta rizki, minta kesehatan pada orang yang sudah mati. Nah, atau kepada dukun, minta kesehatan, minta kesembuhan. Minta kesembuhan kepada dukun, ini juga tidak bisa. Yang mampu memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bertawakal kepada benda-benda, kepada cincin. Bahwasanya cincin ini yang akan menyelamatkan saya. Ini juga kesyirikan, syirik besar. Asani, at-tawakkulu fil asbabil zahirah kaman yatawakkalu ala sultanin أو amirin أو أي syahsin hayyin qadirin fima أقدره الله min ata'in wa daf'i adza wa nahwi dzalika أصغر لأنه syirkun على li'annahu yang kedua macam dari tawakal ini adalah bertawakal kepada sebab-sebab yang nyata memang secara perhitungan dia memang bisa bisa secara perhitungan. Dengan sebab ini akan mengakibatkan mengakibatkan mengakibatkan ini. 6. Seperti bertawakal kepada sultan, ya, kepada penguasa atau pemimpin atau orang yang masih hidup dan memang dia mampu pada perkara-perkara yang dimampui. Ya, perkara-perkara yang dimampui, yang Allah berikan kemampuan untuk melakukannya. Seperti memberikan sesuatu atau mencegah sesuatu, mencegah dari gangguan dan yang serupa itu. Naam, kalau dia bersandar, menyandarkan hatinya kepada sebab yang zahir tersebut, maka ini adalah syirik asghar. Syirik kecil. Kenapa? Li'annahu i'timadun 'ala syahs. Karena dia telah menyandarkan hatinya kepada seseorang. Menyandarkan hatinya kepada seseorang. Naam. Seperti kita berobat dengan kepada dokter. Memang secara perhitungan, secara nalar, dokter ini bisa mengobati. Tetapi ketika dia menyandarkan, ya, dia menyandarkan kepada sebab ini, maka dia terjatuh kepada syirik asgar. Bisa dibedakan dengan syirik akbar tadi. Kalau syirik akbar itu, orang memang pada asal tidak mampu. Kita minta kesehatan kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tidak mampu memberikan kesehatan. Maka syirik akbar. Tetapi ketika kita tawakal kepada seorang yang memang Allah beri kemampuan. Kalau hati kita bertawakal kepadanya, syirik asgar. Yang betul bagaimana? Yang betul iktimat kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersandar kepada perkara yang zahir tersebut seperti obat. Ini gara-gara obat ini saya sembuh, ya. Kemudian tidak menyandarkan kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang obat bisa menjadi sebab kesembuhan. Tetapi ketika menyandarkan kepada perkara tersebut, ini menjadi syirik asgar. Enam Asalit, sedangkan yang ketiga, bimakna at-tawkil. Naam, yang ketiga tawakal, tetapi maknanya sama dengan taukil. Yakni mewakilkan. Seperti saya misalnya suatu, ada suatu urusan, karena tidak sempat untuk melakukan atau tidak mampu untuk melakukan karena sakit, kemudian saya wakilkan, tolong kamu laksanakan tugas ini, ya karena saya sedang sakit atau karena saya sedang bepergian. 6. dihwa ina inabatul insan man yaqumu bi'amalin anhu bima yakdiru alaihi kabai'in wa syira'in. Wa hadza jaizun. 6. Yakni dia adalah meminta orang lain untuk menggantikannya untuk melakukan suatu amalan dari apa-apa yang memang dimampui. Seperti jual beli eh, atau yang lainnya, maka yang demikian ini boleh. Nah, kita mewakilkan, memasrahkan urusan kita untuk dilakukan oleh orang lain. Tolong, saya ada perjanjian ini kamu yang mewakili atau kamu yang tanda tangan atas nama saya. Nah, ini adalah taukil. Nah, bahasa jaizun. Walakin laisalahu an ya'tamida alaihi fi husuli ma wakkala Akan tetapi tidak boleh kemudian dia bersandar kepadanya untuk mendapatkan, untuk mewujudkan apa yang dia wakilkan tersebut. Kalau saya wakilkan kepada fulan mesti berhasil. Nah, berarti dia telah menyandarkan. Yang demikian ini tidak tidak boleh. Ya, yang demikian ini tidak tidak boleh. Bal yatawakkalu 'ala Allah fi taisi umurihi allati yatrubuha binafsihi au naibihi. Akan tetapi, ndaklah dia bertawakal hanya kepada Allah di dalam memudahkan urusan yang dia inginkan oleh dirinya atau yang dilakukan oleh penggantinya. Lianna tawkilas syahsi fi tahsilil umuril jaizah min jumlatil asbab. Karena mewakilkan kepada seseorang untuk mewujudkan perkara-perkara yang boleh ini termasuk di antara sebab, ya memang sebab yang boleh dilakukan. Wal asbabu la yu'tamadu 'alaiha dan sebab tidak boleh kita bersandar kepadanya. Seperti tadi, sebab untuk mendapatkan kesembuhan dengan minum obat, tetapi dengan menyandarkan kalau minum obat pasti sembuh, ini yang tidak tidak boleh. Kesembuhan tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita minum obat, kita bertawakal kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan sebab minum obat ini. 6. Innama yu'tamadu Allah subhanahu alladhi huwa musabibul asbabi wa mujidus sababi wal Dan bahwasanya bertawakal itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah lah yang mengadakan sebab itu. Allah lah yang mewujudkan sebab dan yang disebabkannya, sebab dan akibatnya. Naam. Itu. Jadi tiga perkara ini kita harus bedakan. Ternyata ada tawakal yang boleh yakni yang bermakna taukil atau mewakilkan. Kemudian yang kedua, tawakal yang tidak boleh. Yang pertama, terjatuh kepada syirik besar, yakni kita bertawakal kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang mampu, yang tidak mampu kecuali hanya Allah. Dan kedua syirik kecil, kita bertawakal kepada orang yang sebenarnya dia mampu, tetapi kita tawakalnya kepada orang tersebut. Ini adalah syirik kecil. 6. Wa tawakkulu 'ala Allah fi daf'il madari wa tahsilil arzaki wa ma la yaqdiru 'alaihi illahu min a'zami anwa'il ibadah. Dan bertawakal kepada Allah dalam menolak madarat dan dalam mendatangkan rizki dan apa-apa yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala ini termasuk sebesar-besar ibadah. Ini merupakan sebesar-besar ibadah. Dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka itu merupakan kesyirikan yang besar, merupakan syirik besar. Naam. Fatawakkulu 'ala Allahi fariidatun yajibu ikhlasuha lillahi. Maka tawakal kepada Allah itu merupakan kewajiban yang wajib untuk diikhlaskan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ajma'u anwa'il ibadah dan dia merupakan ibadah yang mencakup banyak perkara. Wa a'la maqamati tauhid wa 'azamuha wa ajaluha dan dia merupakan kedudukan tauhid yang tertinggi yang paling besar dan paling mulianya. Naam. Sehingga orang kalau mengaku saya bertauhid, maka akan terbukti di dalam tawakalnya. Dia tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak susah dengan apa yang luput darinya. Kenapa? Karena dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lima yansha'u anha anil amali salihah karena apa-apa yang muncul darinya amalan-amalan salih. Kalau orang yang benar tawakalnya, maka dia akan melakukan amalan-amalan yang salih. 6. Fa'innahu idha i'tamada 'ala Allah fi jami'i umur diniyah wa duniawiyah duna kulli ma siwa saha islahu wa muamalatuhu ma'allah. Karena semuanya dia kalau dia bersandar hanya kepada Allah dalam semua urusannya. Baik urusan dunia maupun urusan agamanya. Dia tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah keikhlasannya dan muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, "Wa ma raja ahadun makhluqan wala alaihi illa khabadhannuhu fihi. Tidaklah seorang itu berharap kepada makhluk. Dan tidak pula dia bertawakal kepadanya kecuali pasti akan musnahlah harapannya. Tidaklah seorang menyandarkan harapannya dan dia bertawakal kepada makhluk pasti akan porak-porandalah harapannya. Nah, kenapa? Karena dia telah bersandar kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan. Dia telah bersandar kepada sesuatu yang lemah. Maka kalau dia ingin berharap, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan ini juga ibadah. Harapan juga ibadah. Kalau dia ingin bertawakal, bertawakalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merugi. Dia tidak akan menyesal kalau dia berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad ja'ala Allahu at-tawakkuli Wa qad ja'ala Allahu at-tawakkul alaihi min abraz sifatil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan at-tawakkul tawakal itu sebagai alamat yang paling nyata bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal itu sebagai alamat yang paling nyata bagi seorang mukmin. Faqala subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat Al-Anfal. Ayat yang kedua. Innamal mu'minuna allazina إذا ذكر wajilat وجلت wa وإذا تليت عليهم ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, hati mereka tergetar. Hati mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka tergetar, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran, zadatsum imana, bertambahlah keimanan mereka. Bertambahlah keimanan mereka. Wala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rob mereka, hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Ay ya'tamiduna alaihi biqulubihim yakni mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati mereka. Fala yarjuna siwahu. Maka mereka tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ayati wasful mu'minina haqqan bi thalathati maqamatin min maqamatil ihsan. Dan di dalam ayat ini terdapat sifat-sifat orang yang beriman yang benar keimanannya. Jadi pada ayat ini terdapat sifat orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Dengan tiga kedudukan dari kedudukan-kedudukan ihsan. Apa itu? Al-khawf. Al-khawf. Ya ini ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum ada khauf di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau seorang aku beriman, tetapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mau melakukan kemaksiatan ditegur jangan bermaksiat, dia santai-santai saja. Sudah nanti kan ada kesempatan untuk bertobat. Allah kan maaf. Sekarang mumpung masih muda, kita manfaatkan. Jangan sampai sudah tua nanti nggak sempat berfoya-foya seperti ini lagi. Nah, tidak ada rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ziyadatul iman. Wa idza tuliyat alaihim zadat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zadatum imana. Bertambahlah keimanan mereka. Naam. Ini sifat orang yang beriman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Bertambah keimanan mereka. Mereka bisa mengambil pelajaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa tetap kita memberikan peringatan, memberikan nasihat karena sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wazakir dzakir zikratan inna mu'minin. Dan tetaplah kalian memberi peringatan, tetaplah engkau memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga jangan sampai ketika ada orang yang menasehati kita, bertakwalah engkau kepada Allah. Atau dikasih ingat, bersyukurlah engkau kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Kemudian terlintas dalam hati kita, ah bosan, tiap hari diingatkan takwa, takwa. Bosan saya dengar nasihat ini. Sudah hafal. Nah, Allah musta'an. Tetapi orang yang beriman, walaupun tiap hari dia diingatkan, dengan perintah takwa, dia tetap bisa mengambil pelajaran. Sehingga mungkin pada suatu saat dia ter, terlintas untuk melakukan kemaksiatan, dengan kata takwa ini pun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada jalan yang benar. Naam. Kemudian yang ketiga adalah at-tawakkul 'ala Allah wahdah. Dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman. Dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها dan bertawakal kepada Allah ini tidak menafikan apa yang namanya usaha. Nam, Tidak menafikan, tidak kemudian mengesampingkan apa yang namanya usaha. Sudah kalau kamu bertawakal sudah, tidak usah usaha. Kalau kamu memang tawakalnya benar sudah duduk di rumah, nanti akan datang sendiri rezeki tersebut. Tidak demikian. Tetapi yang namanya tawakal itu tidak mengesampingkan usaha. Tidak mengesampingkan sebab-sebab untuk sampai kepada tujuan tersebut. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qaddara maqduratin marbutatan bi asbab. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan setiap apa yang ditetapkan itu dengan sebab-sebab. Allah menetapkan perkara-perkara yang Allah takdirkan itu dengan sebab-sebabnya. Jadi kalau ingin mendapatkan takdir yang baik, hendaklah berusaha untuk mencapainya. Ingin mendapatkan takdir yang baik tetapi malas ibadah, malah bermaksiat. Ingin mendapatkan takdir yang baik dari mana? Allah menjadikan sebab untuk tercapainya takdir yang baik itu. نعم وقد أمر الله تبارك وتعالى بتعاطي الأسباب ما أمره بالتوكل dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk mengambil sebab tersebut bersamaan dengan perintahnya bertawakal. Nah, Allah memerintahkan kita untuk melakukan usaha. Sekaligus Allah memerintahkan untuk tawakal di dalam usaha tersebut. Jadi jangan sampai dia bersandar pada usahanya. Kalau kamu usaha, mesti berhasil. Ini menyadarkan pada usaha. Sehingga tidak boleh ada prinsip yang demikian. Tetapi prinsipnya, berusahalah kamu. Dan mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jaminan keberhasilan hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Fal akhdu bil asbabi ta'atun lillahi li'anna amara bidzalik. Maka menempuh sebab-sebab, melakukan sebab-sebab itu juga merupakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan. Nah, kita melakukan sebab-sebab itu, itu juga merupakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk menempuh, untuk melewati sebab-sebab tersebut. Wawa min amalil jawarih dan dia merupakan amalan dari anggota badan kita. Wa tawakkul min amalil qalb. Sedangkan tawakal itu adalah amalan hati. Tawakal itu merupakan amalan hati, sedangkan menembus sebab itu merupakan amalan anggota badan kita. Nah, merupakan amalan anggota badan kita. Nah, wa huwa imanun billah dan dia tawakal di dalam hati tersebut merupakan keimanan kepada Allah. Waqad amara Allah bil akhdhi bil asbabi fi mawadhi'a Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengambil sebab-sebab tersebut, untuk menempuh, untuk menjalankan sebab-sebab tersebut di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Minha di antaranya qala Allah taala Ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian." Bersiap-siagalah kalian. Seperti kalau misalnya mau berperang, tidak menyiapkan peralatan, tidak menyiapkan persiapan fisik, bagaimana mau bertempur dengan lawan? Allah perintahkan untuk bersiap-siaga. Menyiapkan segala kemampuan untuk bisa menghadapi orang-orang kufar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan persiapkanlah oleh kalian sesuai dengan kemampuan kalian dari kekuatan-kekuatan yang ada. Persiapkanlah kekuatan-kekuatan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Demikian pula di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا fil ardi من min الله Maka jika salat Jumat itu telah ditunaikan, telah selesai dilaksanakan salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi batabu min fadlillah dan carilah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah kepada Allah dengan melakukan salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Tempuhlah usaha-usaha untuk mendapatkan rizki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kemudian masuk ke dalam rumah kemudian duduk dan menghayal datangnya rizki. Tetapi fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tetapi hendaklah kalian bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama berkata sebagian ulama man ta'ana fil harkati yani fis sa'yi wal kasbi wal al asbabi faqad ta'ana fis sunnah wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman di antara sebagian ulama mereka mengatakan barang siapa yang mencela di dalam harokah harokah ini gerakan maksudnya apa usaha Nam, usaha dan mengambil sebab. Nam, bekerja. Siapa yang mencela usaha, mencela pekerjaan, mencela mengambil sebab ini, ta'ana fi sunnah, maka dia telah mencela sunnah Rasulullah SAW. Nah, Ada orang yang berusaha malah dicela, kamu itu tawakalnya kurang. Ya, tidak usah kerja, tawakal. Kalau ada musuh mau menyerang, mau menyerang sudah di dalam masjid saja zikir. Ini tawakal. Tidak yang demikian. Bahkan yang demikian ini adalah ta'anafis sunnah. Ini adalah telah mencela sunnah. Nam, karena termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah menjalani asbab-asbab tersebut. Wa man tawakul fit tawakkul faqad iman. Dan barang siapa yang mencela di dalam tawakul, maka sungguh dia telah mencela kepada keimanan. Sudah kamu bekerja saja, jangan cuma apa jangan tidak usah tawakal-tawakal. Pokoknya kalau kamu kerja pasti berhasil. Pasti sukses. Kesuksesan itu ada di tanganmu. Naam. Dia telah mencela keimanan. Dia telah mencela keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipecahkan antara usaha lahir dan usaha batin. Usaha lahir dengan menebus sebab-sebab yang dia merupakan ketaatan dan usaha batin adalah tawakal yang dia merupakan keimanan. Naam. Baik, barakallahu fikum. Qala Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala wa qad ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sungguh telah diriwayatkan ketika disebutkan dengan sirah ruwiya menunjukkan di situ ada kelemahannya. Naam. Tetapi di sini ada pelajaran besar dari apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di sini. Qala kana ahlul Yaman يهجون ولا يتزوجون ويقولون نحن متوكلون فيهجون فيأتون مكة ويسألون الناس فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير زاد التقوى dan sungguh telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau Beliau dan bapaknya. Abdullah dan Abbas. Yang beliau mengatakan, dulu ahlul Yaman, orang-orang Yaman, mereka berhaji dalam keadaan tidak membawa bekal-bekal. Ya, mereka berhaji tetapi tidak membawa bekal yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka selama perjalanan atau selama haji tersebut. Dan mereka mengatakan nahnu mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Kami berangkat menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menuju Baitullah Al-Haram, menuju Ka'bah untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka kami bertawakal Allah tidak akan menyia menyanyiakan kami. Kemudian berangkat tanpa membawa bekal. 6. Maka mereka pun berangkat haji dan mereka sampai di kota Makkah dan mereka meminta-minta kepada ahlu Makkah, kepada orang-orang yang ada tinggal di di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Naam. Dan berbekalah kalian. Dan berbekalah kalian. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allah perintahkan kepada kita untuk berbekal dan ini adalah mengambil asbab. Mengambil asbab dan ingatlah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi bekal-bekal itu tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seorang yang berbekal itu tidak berbekal dengan ketakwaan. Naam. Jadi bekal itu lahir dan batin. Dia berbekal dengan hatinya ketakwaan, yakni kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, menunaikan ketaatan-ketaatan. Bersamaan itu juga dia berbekal dengan bekal-bekal yang bisa memenuhi kebutuhan dia selama perjalanan. Naam. Waqad su'ila al-Imam Ahmad rahimahullahu amman ya amman yaqa'udu wa la yaktasibu wa yaqulu tawakkaltu 'ala Allah. Dan sungguh Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau pernah ditanya tentang seorang yang duduk-duduk saja yang dia tidak mau kerja Kemudian dia mengatakan, aku bertawakal kepada Allah. Maka beliau pun mengatakan, yang bagi linnasi kullihim an yatawakkalu ala Allah walakin yauduna ala anfusihim bil kasbi hendaklah setiap orang semuanya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi hendaklah mereka juga menempuh sebab-sebab untuk diri mereka dengan bekerja. Hendaklah mereka juga berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jangan cuma berangan-angan, kemudian bertawakal tanpa mau berusaha. Tetapi hendaklah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap dia berusaha. Qala Allah taala, "Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang 9, "Fas'au ila wa dzarul bai'." Maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Ya ini ketika sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat. Naam, adalah bersegera untuk menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat Jumat tersebut dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian, faida qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Maka apabila sholat Jumat tersebut telah usai ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari keridhaan, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana al Dan sungguh dulu para nabi mereka mempekerjakan diri-diri mereka untuk mendapatkan imbalan. Yakni mereka tidak minta-minta kepada manusia. Tidak minta-minta kepada orang. Walaupun kedudukan mereka adalah kedudukan hamba yang paling tinggi. Yang paling mulia. Karena mereka adalah anbiya. Bersamaan dengan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka tetap berusaha. Mereka bekerja. Nah, Rasulullah SAW pernah menggembala kambing atau domba dengan beberapa upah. Demikian pula Para nabi yang lain ada yang menjadi tukang kayu. Naam. Rasulullah SAW juga berdagang. Naam. Jadi mereka para nabi, mereka juga bekerja untuk mendapatkan kebutuhan atau untuk mendapatkan imbalan dari apa yang mereka lakukan sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajiru nafsahu wa Abu Bakrin wa Umar walam Yakulu naq'udu hatta yarzuqana Allah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperkerjakan dirinya yakni bekerja demikian pula Abu Bakar dan Umar dan mereka tidak mengatakan kita duduk sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Wa qala Allah taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." dan bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja Tirmizi min hadis Anas radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah aqiluha wa tawakkalu Imam At-Tirmizi mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqiluha wa ta'wakal. Dia berkata kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku mengingat mengikatnya kemudian aku bertawakal?" Aku wa tawakal ataukah aku melepaskannya kemudian aku bertawakal dari seorang ini datang dengan kendaraannya dengan kendaraannya ya onta ya atau yang lainnya atau dengan ontanya kemudian dia bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah aku ikat dulu kemudian aku tawakal ataukah aku lepas kemudian aku tawakal aku serahkan kepada Allah kalau Allah mau bawa kemana terserah kalau kembali akan kembali nah Qala iqilha wa tawakal. Rasulullah memberikan bimbingan kepadanya, ikatlah kemudian ber bertawakal. Berusaha dan bertawakal. Jangan cuma mengatakan bertawakal tetapi tidak mau berusaha. Ini tidak benar. Ya, ini tidak tidak benar. Tetapi hendaklah menembus sebab kemudian bertawakal. Iqilha wa tawakal. Ikatlah kendaraanmu itu atau tungganganmu itu kemudian bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada kulluhu isyaratun ila anna tawakkula la yunafil itsyana bil asbabil mubahah. Dan semua ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasanya tawakal itu tidak menafikan untuk mendatangi atau menembus sebab-sebab yang diperbolehkan. Naam. Dan di sini juga menjadi pelajaran bagi kita agar jangan sampai kita menempuh sebab-sebab yang tidak diperbolehkan. 6. Kita menginginkan untuk mendapatkan rizki. Mendapatkan harta yang mencukupi kebutuhan kita. Sudah, saya tawakal. Yang namanya rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi caranya, kita harus berusaha. Gimana? Siap, saya usahakan linggis. Nanti malam jam 1 kita akan cungkil toko fulan. Nah, usaha memang usaha tetapi tidak diperbolehkan. Dia berusaha pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian ini juga tidak tidak diperbolehkan. Tapi hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan. Jangan sampai menempuh sebab-sebab yang dilarang. Seperti sakit, pengen sembuh, minum obat. Ya, obat pun obat-obat yang halal. Jangan sampai kita minum obat yang diharamkan. Ini kata dukun fulan, obatnya adalah darah. Jadi kalau mau sembuh minum darah ini. Ya. Padahal darah diharamkan. Darah diharamkan sehingga tidak boleh yang demikian itu. Demikian pula sebab-sebab yang lainnya yang diharamkan di dalam syariat. 6. Bal al-jam'u bainahuma huwal muayyan. Bahkan mengumpulkan keduanya, yakni mengumpulkan usaha, yakni usaha yang diperbolehkan dan bertawakal kepada Allah, ini adalah suatu yang diharuskan, yang harus ada pada setiap orang. Waqad laqiya Umar ibn al-Khattab jama'atan min ahli Yaman. Dan sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berjumpa dengan suatu kelompok beberapa orang dari ahli Yaman. Kemudian Umar pun bertanya kepada mereka, Man antum? Siapa kalian? Qalu nahnu mutawakkilun. Mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang bertawakal. Naam. Qala bal antum mutaakkilun. Setelah Umar bin Khattab mendengar jawaban mereka, kami adalah orang-orang yang bertawakal dan memperhatikan keadaannya, kok tidak seperti yang diucapkan? Beliau mengatakan bal antum mutaakkilun. Bahkan kalian itu adalah orang-orang yang karatan, orang-orang yang rapuh. Orang yang bertawakal tetapi tidak mau berusaha. Ini orang yang rapuh yang seperti ini. Naam. Innamal mutawakkilu alladhi yulqi habbatan fil ardi wa yatawakkalu 'ala Allah. Bahwasanya orang-orang yang bertawakal itu adalah orang-orang yang menebar benih yang menanam biji kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berusaha dia berusaha menanam tanaman tersebut sedangkan hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menyadari betul dia tidak mampu untuk menumbuhkan biji yang dia tanam itu. Dia cuma mampu dengan kemampuan yang Allah berikan untuk menggali tanah sedikit kemudian menaruh biji-bijian tersebut. Sedangkan selebihnya atau menyiraminya, kemudian selebihnya untuk membelah atau menumbuhkan biji tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang yang mampu. Nah, ini adalah orang yang bertawakal. yakni orang yang menggabungkan antara amalan hatinya yakni bertawakal kepada Allah yang ini juga merupakan keimanan dengan usaha-usaha yang zahir, usaha-usaha yang bisa dipertanggungjawabkan dari usaha-usaha yang diperbolehkan secara syar'i di dalam syariat ini. Ayo hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dengan beberapa faedah tersebut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertawakal dan membimbing kita agar jangan sampai kita terjatuh kepada usaha-usaha yang salah. Kita sudah bertawakal, berusaha tetapi masih menggampang-gampangkan melakukan amalan-amalan yang nyerempet-nyerempet maksiat. Naam. Yang nyerempet-nyerempet maksiat. Allah musta'an. Dalam kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalan-amalan kita. Memperbaiki amalan-amalan kita. Perkara-perkara yang ada kemaksiatannya kita tinggalkan dan kita kemudian menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ialah hadirun rahimani wa rahimakumullah termasuk lemahnya tawakal seorang hamba terutama kita kaum muslimin yang ada di Indonesia. Naam, Yakni ketika dia merasa khawatir kalau anak-anak mereka kelak hidup tanpa ijazah. 6. Kekhawatiran yang seharusnya tidak perlu. Kenapa? Karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya. Allah yang Maha Penyayang. Dan Allah menjamin rizki hamba-hamba yang Allah cintai. 6. Allah Maha mengetahui akan kemaslahatan kita. Kalau harta itu baik buat keimanan kita, buat akhirat kita Allah akan berikan rizki itu yang banyak kepada kita. Karena Allah maha tahu hamba ini atau si fulan ini kalau dia diberi rizki yang banyak dia akan semakin taat. Dia diberi rizki yang banyak dia banyak membantu orang. Dia pakai uangnya untuk berangkat haji. Dia membayar sedekah, membayar zakat. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kalau harta ini seandainya diberikan terlewat banyak kepada si fulan, Allah Maha tahu kalau harta ini diberikan kelebihan kepada fulan, dia akan tidak mampu mensyukurinya, kemudian dia akan terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, sehingga mungkin pada saat yang demikian Allah tahan hartanya. Allah tahan hartanya. Sehingga kalau kita menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menahan rizki tersebut, jangan sampai kita mengatakan Rabbi ahanan Allah telah menghinakanku. Nah, tetapi hendaklah tetap kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seandainya Allah itu menjadikan saya orang yang kaya, mungkin saya ini tidak akan datang dalam majelis taklim. Mungkin saya ini akan malas-malasan dalam sholat berjamaah. Nah, kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mungkin kalau Allah memberikan saya motor yang bagus, mungkin saya pakai kebut-kebutan, lupa jam sholat, Kemudian cari teman-teman yang modelnya sama. Yang rata-rata tidak mengingatkan kepada ketaatan. Sehingga dengan Allah membatasi harta tersebut, Allah kehendaki kebaikan bagi kita. Nah, sehingga sekali lagi kembali kepada yang tadi. Seorang merasa khawatir kalau anaknya kelak hidup tanpa ijazah. Ini adalah kekhawatiran yang tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah, malu kepada Allah kalau sampai memiliki perasaan yang demikian. Naam. Hendaklah dia bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasa khawatir kalau sampai anaknya hidup kelak tanpa ijazah. Naam. Terkadang muncul pertanyaan, lah nanti kalau anak saya tidak memiliki ijazah, nanti mau makan apa? Nanti mau kerja apa? Allah musta'an. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra يغدو حماصا وتروه بطانا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalaulah sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. La razaqakum kama yarzuqut tayra. Pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah itu memberi rizki kepada burung-burung. Yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Yang setiap harinya dalam keadaan berangkat dalam keadaan perut kosong, kembali pada sore hari dalam keadaan perut kenyang. Tanpa dihantui dengan kekhawatiran. Nanti mau makan apa? Saya belum SMS teman saya untuk siapkan barang saya di sana. Burung tidak ada pikiran seperti itu. Dia berangkat nggak tahu mau kemana. Pokoknya usaha keluar dari rezeki. Ternyata pulang juga dalam keadaan perut kenyang. Dalam keadaan temboloknya penuh. Nah, ini orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa khawatir kalau anaknya kelak tidak memiliki ijazah. Naam. Oleh karena itu, walaupun anak-anak kita tidak memiliki ijazah, jangan sampai kita khawatir akan rizki-rizki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali rizkinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau khawatir? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempurnaan kita dibanding makhluk-makhluk yang lain. Allah memberikan tangan, memberikan kaki, bahkan memberikan lisan dan akal pikiran yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Padahal kalau kita perhatikan, di sana ada makhluk-makhluk yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, bahkan tidak bisa berpindah dari tempatnya, tetapi ternyata rizkinya juga Allah berikan siang dan malam. Bahkan dia tidak memiliki pikiran, saya harus usaha apa? Tetapi Allah datangkan rizki tersebut. Bagaimana kita, manusia yang Allah muliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya, Allah berikan akal untuk mencari harta tersebut. Coba kalau kita merenungkan, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita dari campuran air orang tua kita dari nutfah. Kemudian Allah beri rizki sehingga bisa tumbuh. Ini kalau bukan rizki dari Allah, dari siapa lagi? Rizki dari Allah. Orang tua tidak mampu. Ibu sendiri yang mengandung janin tersebut, dia tidak mampu untuk membesarkan. Nah, yang membesarkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya betapa banyak ibu-ibu yang hamil, yang dia mengharapkan anaknya lahir dengan sehat, lahir dengan sempurna, terkadang lahir cacat, terkadang lahir meninggal. Ini karena memang semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian menjadi segumpal daging, kemudian sampai Allah tiupkan ruh. Allah memberikan rizki dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak memiliki daya dan upaya. Janin yang ada di dalam rahim ibunya tidak memiliki daya dan upaya, tetapi Allah beri rizki. 6. Allah datangkan rizki tersebut melalui tali plasenta dari ibunya. Allah beri makanan melalui satu pintu, satu mulut, satu pintu, yakni melalui plasenta. Kemudian ketika lahir, masih lahir menjadi manusia, tetapi akalnya masih belum bisa dimanfaatkan. Belum berakal. Allah pun memberi rizki, bahkan Allah tambah rizki tersebut. Allah buka dua pintu, yakni dengan kedua asli dari ibunya. Kemudian kemudian semakin besar, dia pun bisa merasakan makanan ini dan itu. Kemudian semakin besar dia bisa berupaya dengan tangannya. Semakin besar, semakin besar akalnya, dia bisa semakin berusaha. Berpikir saya harus berusaha apa. Nah, semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mau khawatir apalagi dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang yang sudah berlalu Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Kenapa kita harus khawatir dengan apa yang akan datang? Bahkan hendaknya setelah kita memiliki ilmu, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar tawakal kita, penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula ayat yang lainnya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha illa rizqaha, Allah yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa banyak dari binatang-binatang tersebut yang mereka tidak bisa atau tidak membawa rizkinya. Allah yang beri rizki mereka dan Allah yang beri rizki kepada kalian. Enam. Sehingga sekali lagi jangan sampai kita kemudian takut tidak bisa makan. Yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam usaha-usaha kita. Jangan sengaja sengaja menantang Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah-perintahnya. Tetapi adalah kita takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar wa yarzuquhu min haitsu dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dengan kita menyadari Allah sebagai Rabb kita, kemudian kita bertakwa kepadanya, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, memang pada dasarnya ijazah bukanlah suatu yang dilarang. Tetapi kalau seorang itu mencermati bagaimana seorang mendapatkan ijazah tersebut, Naam, maka orang yang berakal dia akan lebih memilih keselamatan. Dia akan lebih memilih keselamatan. Yakni dia akan lebih memilih jalan yang lebih steril dari mukhalafah syariah. Jalan yang lebih yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan syariat. Naam, dari perkara-perkara yang menyerempet atau bahkan nabrak tentang dengan syariat ini. Naam, bagaimana tidak? Suatu hal yang harus kita pahami bahwasanya untuk mendapatkan ijazah tersebut, kita harus menempuh suatu ujian yang di situ ada perkara-perkara yang harus diwujudkan atau harus disampaikan. Di antara materi-materi yang disampaikan di dalam ujian tersebut adalah seperti pernyataan bahwasanya semua agama adalah benar atau semua agama baik atau semua agama sama. Padahal ayol hadirun perkara ini telah jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bagaimana dengan kita menyatakan perkara ini? Kita menyatakan bahwasanya semua agama itu benar. Bagaimana kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula perkara-perkara yang diajarkan untuk kita mengucapkan selamat terhadap peribadahan dari agama lain. Ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita di diperintahkan atau diajarkan untuk memberikan ucapan selamat kepada mereka. Ini juga perkara yang tidak cuma nyerempet tetapi dia nabrak terhadap bertabrakan dengan syariat. Sehingga orang yang lebih ha, orang yang menginginkan keselamatan lebih baik saya jauh dari perkara-perkara yang nyerempet syariat. Yang penting saya selamat. Sedangkan malah rizki, masalah rizki saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Demikian pula pengajaran tentang yang namanya demokrasi demokrasi adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan demokrasi itu adalah termasuk inti dari agama Islam. Karena dalam Islam diajarkan yang namanya musyawarah. Tetapi ya hadirun rahimani wa rahimakumullah bahwasanya demokrasi itu sama sekali tidak sama dengan musyawarah. Musyawarah itu dilakukan di antara sesama kaum muslimin. Naam, sesama orang-orang yang beriman. Kemudian musyawarah itu siapa yang mensyariatkan? Musyawarah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan demokrasi siapa yang mensyariatkan? Yang mengadakan adalah orang-orang kufar. Kemudian pula musyawarah itu adalah dalam rangka mewujudkan perkara-perkara yang Allah syariatkan. Jadi kita bermusyawarah bagaimana agar kita bisa beribadah dengan baik. Oh caranya gini, kita bangun masjid, kita bentuk ini ya, eh, tahun untuk mewujudkan hal ini. Bermusyawarah. Bahkan musyawarah merupakan alamat dari orang-orang yang beriman. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka bermusyawarah di antara mereka. Sedangkan yang namanya demokrasi ini bukan untuk membicarakan atau membahas perkara-perkara yang Allah perintahkan, bahkan untuk membuat aturan-aturan atau perkara-perkara yang baru terkadang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan ajaran Allah. Seperti misalnya misalnya ini kita musyawarah eh, dalam demokrasi ini bagaimana? Ada aspirasi agar kaum orang-orang yang homoseksual diberikan kesempatan untuk hidup berumah tangga. Nah, demokrasi memberikan ruang untuk ini. Ketika kebanyakan orang nah, menghendaki sudah kita wujudkan saja di, diberi kesempatan orang-orang yang homoseksual untuk mengadakan apa untuk dilegalkan hidup berumah tangga padahal Allah SWT melarang ini termasuk dosa yang sangat besar Nah, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan antara musyawarah dengan demokrasi. Nah, ayolah hadirun rahimani warahmatullah Sehingga sekali lagi, seorang yang berakal dia akan lebih lebih memilih selamat daripada dia nyerempet atau bahkan nabrak syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula kalau kita mencermati ya, kita mencermati seorang yang berbekal dengan ijazah itu itu lebih mungkin atau lebih banyak peluangnya untuk bekerja di tempat-tempat yang di situ banyak mukhalafahnya. Baik ikhtilatnya ataupun perkara-perkara misalnya memotong jenggot. Kamu kalau kerja di tempat ini harus memotong jenggot, harus memakai bantolun, harus menutup mata kaki pakaiannya, celananya. Nah, Nah, kalau seorang mencermati hal demikian, maka dia akan, oh iya, kalau seperti itu ya sudah saya lebih baik memilih yang selamat. Lebih baik saya memilih selamat. Enam. Kemudian pula dan yang idealnya seorang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hendaklah dia berusaha, dia bertekad untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya ada mukhalafah syariah. Dan dia lebih memilih pekerjaan yang kurang mukhalafah syariahnya. Kita susah di zaman kita sekarang ini, ya di Indonesia khususnya, kita mencari pekerjaan yang situ bersih dari mukhalafah syariah. Nah, tetapi sebisa mungkin kalau kita ada dua peluang misalnya pekerjaan A dan pekerjaan B. Pekerjaan A ini lebih banyak mukhalafah syariahnya. Banyak kemaksiatannya. Sedangkan pekerjaan B lebih sedikit, lebih ringan mukhalafah syariahnya. Adalah kita berusaha untuk meninggalkan yang banyak maksiatnya untuk mengambil yang lebih sedikit kemaksiatannya. Dengan harapan apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apalagi ada pekerjaan yang alhamdulillah bersih. Tidak ada ikhtilatnya, tidak ada ribanya, tidak ada perkara-perkara yang mengharuskan dia untuk meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dia lebih memilih itu. Dan dalah dia menaruh hadis Rasulullah SAW di depan penglihatan, di depan matanya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Man taraka syai'an lillahi azza wa jal, awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Tetapi yang jelas dengan keyakinan ayol hadirun. Jangan dengan coba-coba karena orang yang coba-coba tidak yakin. Sehingga ketika dia meninggalkan sesuatu dengan coba-coba, dia masih ada ketergantungan atau keterikatan hatinya dengan yang ditinggalkan tersebut. Sehingga pekerjaannya pun setengah-setengah. Sehingga dia pun tidak bisa tidak mendapatkan ganti yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah kita ingat hadis ini, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allah azza wa jalla khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan meninggalkan Allah akan memberikan yang lebih baik darinya. Dan tidak cuma pekerjaan, mungkin masalah rokok misalnya. Barang siapa yang meninggalkan rokok itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan berikan yang lebih baik dari itu. Baik berupa kesehatan, mungkin ternyata rezekinya Allah tambah barokahnya. Nah, dan lain-lain dari kebaikan-kebaikan yang mungkin dia tidak sangka sebelumnya. Naam. <clears throat> Tayyib barakallahu fikum. Demikian pula banyak perkara yang sesungguhnya orang yang berakal dia bisa melihat bahwasanya tidak ada alasan bagi seorang merasa khawatir ketika hijrah hidup tanpa ijazah dan kalau dia memperhatikan orang-orang sekitarnya juga ternyata banyak orang yang mereka menjadi orang yang sukses walaupun tanpa ijazah. Nah, ini mungkin masing-masing kita akan menyaksikan orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Nah, Tayyib kalau fikum. Kemudian sekali lagi satu hal terkait dengan tawakal ini ayol hadirun pernah ditanyakan kepada Hatim Al-Asam, salah seorang ulama terdahulu. Ditanyakan kepada beliau, "Alama banaita amroka fit tawakkul?" Kamu membangun urusanmu di dalam tawakal ini bagaimana? Naam. Qala ala hisolin arba'ah. Aku membangunnya di atas empat sifat atau empat perkara, empat keadaan. Yang pertama, alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi watma'annat bihi nafsi. Yang pertama, aku tahu bahwasanya rizkiku itu tidak akan dimakan oleh orang lain. Kalau Allah tentukan bahwasanya ini rizkiku, maka orang lain tidak akan makan rizkiku ini. Maka dengan demikian hatiku pun menjadi tenang. Hatiku pun menjadi tenang. Kenapa? Rizkiku ini tidak akan dimakan oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua, wa alim anna amali la ya'maluhu ghairi fa'ana bihi majhul. Dan aku mengetahui bahwasanya amalanku itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Maka aku bersungguh-sungguh melakukan pekerjaanku itu. Aku tidak menggantungkan orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, sehingga aku sibuk dengan pekerjaanku tersebut. Wa'alim tu annal mauta ya'ti baghtatan fa'ana ubadiru Dan aku mengetahui bahwasanya yang namanya maut. Yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba tidak pakai kode, kamu akan meninggal pada hari sekian, jam sekian. Tetapi yang namanya kematian, itu akan datang sekonyong-konyong, tiba-tiba. Nah, bahkan orang yang sehat pun bisa mati seketika. Orang yang dalam keadaan sehat bisa saja keluar kemudian ditabrak mobil, meninggal. Tidak ada yang mengetahui hal ini. Aku mengetahui bahwasanya kematian itu adalah datanya tiba-tiba, maka aku pun bersegera mempersiapkannya. Wa alimtu anila akhlu min ainillah Fa'ana mustahyin minhu. Dan aku mengetahui bahwasanya aku ini tidak bisa luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun malu. Aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. naktabi bihadzal qadar. Mungkin ini sedikit yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kelirunya semua itu karena kebodohan kami dan karena penggelinciran dari syaitan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kita cukupkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertawakal amin ya rabbal alamin naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika